Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين <clears throat> اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang pada kesempatan kali ini memberikan kesempatan kembali kepada kita semuanya untuk menjalankan amalan ibadah mulia, menjalankan kewajiban kita dalam rangka atau menjalankan kewajiban kita untuk tolabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mencari keselamatan dan dalam rangka pula agar kita termasuk hamba-hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah tabaraka wa taala. Semoga apa yang kita pelajari bersama dalam kesempatan kali ini maupun yang kesempatan yang telah berlalu dan kegiatan seluruh kegiatan amal ibadah talabul ilmi kita dan ta'awun kita ta'awun ilmiah, ta'awun dakwiyah, ta'awun tarbiyah dan ta'awun amal ibadah yang lainnya semoga menjadi amal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala diterima di sisinya dan semoga Allah Jalla wa ala mewafatkan kita di atas sunnah dan di atas as-salafiyah. Taib, pada pertemuan yang lalu kita masih membaca mukaddimah kitab ini atau risalah ini, risalah hakikah atau hakikat manhaj as-salafi, hakikat manhajus salaf, hakikat manhaj generasi salaf, generasi para sahabat, para tabi'in, dan generasi setelahnya yaitu generasi atba' at-tabi'in. Setelah Syekh Abdullah bin Salfiq al wafiri hafizahullah ta'ala menyampaikan beberapa penjabaran. Beliau kemudian menyampaikan pada paragraf berikutnya wali ahammiyati hadzal maudu'i fi bayani wa tajliyati manhaji hadhihi taifah al-manhaj salafi ولبيان الحاجة الماسة له في نجاة الأمة وتمكينها ودفع الشرور والفتن عنها خاصة في هذه الأزمان التي تكالبت عليها الفتن من كل حدب وصوب أحببت أن أكتب عن هذا المنهج الرباني musta'inan billahi azza wa jalla sa'ilan iyyahu sawaba wal ikhlasa fil qawli wal amal dan dikarenakan disebabkan pentingnya tema ini tema pembahasan tentang manhajus salaf tema tentang apa fi bayani wa tajliyati manhaji hadhihi ta'ifah di dalam penjelasan, pentingnya penjelasan maupun penerangan terhadap manhaj, pengenalan manhaj kelompok ini yaitu Taifah Al-Mansurah yang telah disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Salfiq hafizahullah taala pada paragraf sebelumnya la tazalu isabatun min ummati yuqatiluna ala amrillahi qahirina li'aduwihim la yadurruhum man khalafahum hatta ta'tiyahumus sa'atu wa hum ala dhalik. Rawahu Muslimun min hadithi Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam akan terus ada senantiasa ada sekelompok orang dari kalangan umatku yuqatiluna ala amrillah yang mereka semuanya berperang berjihad di atas perintah Allah Subhanahu wa taala qahirina li'aduwihim berkuasa dan Allah menangkan di atas musuh-musuh mereka la yadurruhum man khalafahum walaupun jumlahnya sedikit dikatakan sebagai isabah hanya beberapa gelintir orang la yadurruhum man khalafahum namun tidak membahayakan sedikit pun siapapun yang menyelisihi mereka hatta ta'tiyahumus sa'ah sampai datangnya as-sa'ah hari kebangkitan wahum ala dharik dalam keadaan mereka seperti ini atau seperti itu terus menerus di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Nah, maka penting pembahasan tentang manhaj salafi, manhaj taifa ini, manhaj kelompok ini, kelompok kelompok yang Allah yang Rasulullah alaihi salatu wasallam sebutkan sebagai kelompok yang senantiasa ditolong, diberi pertolongan oleh Allah Jalla Ala. nah, <clears throat> maka karena ini memiliki nilai penting di dalam menjelaskan manhaj e, manhaj Taifah ini kelompok ini dan menerangkan kepada umat dan sekaligus menjelaskan pula betapa besarnya, betapa primernya kebutuhan umat terhadap manhaj ini, manhaj as-salafi. Kebutuhan untuk apa? Fi najatil ummah, kebutuhan untuk mencari keselamatan umat. Sebesar apa nilai kebutuhan umat terhadap Naam terhadap manhaj ini sebesar apa? Sebesar butuhnya mereka untuk selamat di kehidupan dunia. tamkiniha ya dan kokohnya mereka kuatnya mereka untuk memperoleh kekuatan memperoleh kekokohan ikuti manhajus salaf wadaf isyururi dan untuk menghalau berbagai keburukan wal fitani anha dan berbagai fitnah fitnah dari umat ini memiliki apa nilai penting untuk belajar manhajus salaf ingin selamat dari fitnah berbagai dan beragam fitnah yang ada khasatan fi hadhil azman terkhusus pada zaman-zaman ini allati takalabat 'alaiha al-fitanu yang fitnah itu syubuhat menyambar-nyambar mingkul lihadabin wasaubin dari berbagai penjuru dan dari berbagai arah. ahbab tuan aktuba an hadzal manhajir rabbani karena memiliki nilai penting dari beberapa enam sisi-sisi yang beliau sebutkan barusan maka ahbabtu an aktuba an hadzal manhaj rabbani. Saya ingin menulis tentang manhaj rabbani ini, yaitu manhajus salaf, manhajnya Taifah al-Mansurah, Taifah yang senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Jalla wa ala. Musta'inan billah dengan memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa ala, sa'ilan iyyahu sawab wal ikhlasa dan senantiasa memohon kepadanya kebenaran, ketepatan langkah keikhlasan fil qawli wal amal dalam ucapan maupun perbuatan. Kemudian kata beliau waqad ja'at hadhihi risalatu ala muqaddimatin wa arba'ati fusulin wa khatimatin ala ala nahwi tali. Nah, risalah ini karya tulis ini nah mengandung atau ada padanya terdiri dari pertama mukaddimah dan empat pasal pembahasan. Sekaligus bagian akhir ada khatimah penutup. Nah, yang itu semuanya dijelaskan sebagaimana berikut, kata beliau. Al-Muqaddimah. Nah, poin Muqaddimah. Bayyantu fiha ahammiyata hadzal mawdu' wa ma tashmuluhu risalatu min fusul. Pada muqaddimah saya jelaskan betapa pentingnya tema ini, tema penjelasan tentang manhajus salaf, pelajaran tentang apa itu manhaj salaf, dari mana diambil, dari mana terbentuknya manhajus salaf, siapa pembinanya, siapa pembimbingnya, kapan dibukukan pelajaran tentang manhajus salaf dan pasal-pasal yang dimuat dalam risalah ini. Kemudian al-faslul awal, pasal yang pertama. Setelah mukaddimah baru kemudian pasal yang pertama. Nash'atul manhajis salafi. Nah, dari mana awal mula asal muasal manhajus salaf? Nash'ah terbentuk dan tumbuh kembang. Dari mana? Wabayanun annahum tidadu annahu imtidadun lisabilil anbiya'i wal mursalin. Pasal pertama ini juga berisi penjelasan bahwasannya manhajus salafi itu merupakan kepanjangan dan kelanjutan dari jalannya para nabi dan para rasul. Kelanjutan estafet dakwah adalah dakwah as-salafiyah karena dakwah salafiyah adalah dakwahnya para nabi sekaligus dakwahnya para rasul. Wa annahu fi hakikatihi huwa dinur rasuli sallallahu alaihi wasallam dan bahwasannya manhajus salafi tersebut hakikatnya ialah merupakan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa makana alaihi sahabat wa tabi'una wa atba'uhum. Dan hakikatnya manhajus salaf itu adalah jalan yang dilalui, jalan yang diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, dan juga para pengikut generasi tersebut. Nah, ini poin pembahasan yang pertama. Nanti akan dijelaskan pada pasal tersebut. Al-Faslu Thani. Kemudian pasal yang kedua, apa isinya secara global? Kata beliau, Marahil Al-Manhaji As-Salafi. Yaitu tahapan-tahapan, etape-etape manhajus salafi. Nah, apa isinya? tu fi dharika ala marhalataini tu'addani min ahammi al manhajis salafi yang saya membahas pada pasal kedua ini itu dua marhalah, dua tingkatan. Ya, dua tahapan pula. Yang dua tahapan tersebut teranggap merupakan tahapan terpenting dalam manhaj salaf. Apa dua tahapan tersebut pada pasal kedua ini? Wahuma marhalatun tab, marhalatu tabyini wa tawdihi qawaididdin wa asasiyatihi yaitu marhalah tabyin yaitu tahapan penjelasan wa tawdih ya penerangan ya menjelaskan tawdih wadhai wadhihu sama maknanya menjelaskan tentang apa tentang kaidah kaidah agama ini tentu agama Islam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, wassalam, agama diemban oleh para rasul adalah manhajus salaf. Nah, sehingga apa? din yang dimaksud qawaidus salaf wa asasiyatihi dan juga asasnya, pondasi-pondasinya. Wa marhalatun kemudian tingkatan yang berikutnya tadwinul manhajis salafi, pembukuan ajaran salaf. Ajaran salaf memang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Ajaran salaf memang diambil dari ajar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, tetapi poin per poin kapan mulai dibukukan oleh para ulama, tadwin, membentuk sebuah diwan, dan eh, sekian banyak diwan, ya karya-karya tulis yang lainnya terkait membahas tentang Al-Manhajus Salafi. Itu dibahas pada pasal yang kedua. Kemudian berikutnya barakallahu fikum al-faslu ats-tsalits. Pasal yang ketiga, isinya apa? Istimdadul manhajis salafi. Ya, ditarik dan diambil dari mana manhajus salaf itu? Wa masadir talaqi wa masadirut talaqi fihi dan referensi-referensi untuk mempelajari referensi untuk mengambil, menimba ilmu tentang manhajus salaf. Wa ma asmara dzalika fil mutamassikina bihi. Dan pasal ketiga ini juga menjelaskan tentang buah dampak positif terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj tersebut min thimarin azimatin berupa thimar, berupa buah-buah yang betul-betul luar biasa besar. Min ahammiha dan di antaranya ialah di antara buah mempelajari manhajus salaf dan tamasuk. Buah mempelajari manhajus salaf, kata Syekh, adalah yang pertama, al wifaku wal-i'tilaf. Ya, al wifak kecocokan, keselarasan, wal-i'tilaf, dan persatuan ini apa? Buah kalau seseorang mengikuti manhajus salaf mesti apa? Akan bersatu. Bersatu di atas dinullah, bersatu di atas kitabullah, bersatu di atas sunnatu Rasulullah alaihi salatu wasalam ini pasti. Bersatu di atas manhaj yang dipegangi oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para atba'ut tabi'in. Al-wifaq wal-i'tilaf ini apa? buah yang begitu besar dan begitu agung yang didapatkan dari seseorang ketika mempelajari dan berpegang teguh terhadap manhaj as-salafi. Ini buah pertama. Buah yang berikutnya yang kedua al-aql wal ilm wal fahm was sidq. Akal. Ya. Akal. Orang berpegang teguh dengan manhaj salafi, mempelajarinya dengan penuh keseriusan dan kesungguhan, dia akan lebih apa? Lebih berakal, lebih cerdas. Wal ilm dan dia pun akan apa? Akan mendapatkan ilmu. Karena memang syiar kehidupan dan juga suatu hal yang tidak pernah bisa lepas dari seorang salafi adalah apa? Ilmu. Kehidupan talabul ilmi. Wal faham dan juga akan ia akan mendapatkan faham, pemahaman yang lebih wasidak yang berikutnya akan mewariskan dan menumbuhkan yang namanya sikap kejujuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu manhajus salaf yang kita pelajari bersama ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jal sehingga kita dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa taala sebagai barisan orang-orang sadiqin. Kemudian buah yang ketiga, buah yang sangat agung yang ketiga kata Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala al istimraru wal baqa'u al istimrar wal baqa' nah dia akan terus senantiasa istimrar selama ia berpegang teguh dengan manhajus salaf dia akan terus istimrar terus menerus continue dan terus menerus al baqa eh, artinya adalah istiqamah ya istiqamah karena memang dakwatus salafiyah ya al manhajus salafi adalah manhajnya Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah dinur rasul alaihi salatu wasallam yang akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala maka siapapun yang berpegang teguh dengannya maka dia akan lurus bersamaan dengan ajaran yang ia pegangi wa fihi arad ala man yara anna salafiyata marhalatun zamaniyatun abiratun nah pada buah yang ketiga ini itu juga terdapat sanggahan atau bantahan kepada siapapun yang berpandangan bahwa as-salafiyah itu merupakan marhalah zamaniyah, merupakan tahapan masa. Artinya apa? Artinya terbatas pada masa tertentu pada masa dan generasi tertentu yang abirah yang ketika udah lewat ya sudah usai sudah. Gak ada kekekalan padanya. Ndak salah. Ini dinullah, ini dinur rasul. Namanya dinur rasul alaihi salatu wassalam pasti akan dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Menurunkan pula as-sunnah ya wa innalahu lahafidhu dan kamilah yang menjamin penjagaannya barakallahu fiikum wa wa hadhihi thimar mustadillan 'alaiha bima jaa'a min nususin syar'iyyatin wa atharin salafiyah Nah, dan buah-buah ini nanti insyaallah akan saya jelaskan ya diperkuat dengan e, dalil mustadilan, ya berdalil maksudnya diperkuat dengan dalil-dalil dari nas-nas syar'i al-ayat Al-Quran, ittifaqul ulama, ijma'ul ulama, dan athar-athar as-salafiyah. Athar salafiyah, athar dari generasi salaf. Naam. Insya akan dijelaskan bi'idhnillahi ta'ala. Kemudian berikutnya al-faslu ar-rabi'. Berikutnya pasal yang keempat. Apa isinya? secara global adalah khasa'is al-manhajis salafi, beberapa keistimewaan manhajus salaf, kekhususan manhaj as-salafi. Kemudian berikutnya al-faslu al-khamis, pasal yang kelima isinya ialah bara'atul manhajis salafi min ba'di mudda'ihi wa hum laisu minhu. Berlepas dirinya manhajus salaf dari beberapa pihak yang mengklaim diri mereka salafiyin wahum sumin dalam keadaan mereka bukan bagian dari salafiyin, bukan bagian dari dakwah as-salafiyah. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan semoga Allah berikan taufik untuk kita membacanya sampai selesai. Kemudian berikutnya al-khatimah penutup wa akhiran khatimtu hadhihi risalata bi khatimatin bayyantu fiha al-haqqal wajiba tijaha hadzal manhaj as-salafi. Bagian akhir saya tutup risalah ini, saya tutup karya tulis ini, kitab ini dengan sebuah penutup bayan tufiha yang saya jelaskan pada penutupan tersebut al-haqqal wajib yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban yang dipikul ya terhadap apa? Manhajus salafi ini. Terhadap manhaj as-salafi. Orang yang sudah belajar. Nah, apa kewajiban dia setelah mempelajari? Nah, nanti jelaskan pada khatimah pada uh, penutupan. Fa'as'alullah azza wa jalla an yansura dinahu wa sunnat nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa an yarzuqana al ilman nafia wal 'amala as-saliha wa an yuthabbitana ala sunnati wa عليه alaihi salaful Maka saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla menolong agamanya serta menolong sunnah nabinya alaihi salatu wassalam dan saya memohon pula agar Allah memberikan rezeki kepada kita semuanya berupa ilmu yang bermanfaat dan demikian pula rezeki berupa amalan saleh dan semoga Allah Jalla wa Ala mengkokohkan kita semuanya, mengokohkan kita semuanya, mengistiqomahkan kita semua di atas sunnah dan di atas manhaj yang diikuti oleh salaful ummah. Wa la yasa'uni ba'da syukrillahi azza wa jalla ala ihsanihi wa tawfiqihi illa an ataqaddama bisyukri wal irfan li syaikhi ma'ali syaikh al-allamah ad-doktur Salih bin Fauzan al-Fauzan والشيخ العلامة الدكتور ربيع بن هادي المدخلي على مراجعتهم هذه الرسالة وإبداء وإبداء الملاحظات عليها والتي استفدت منها كثيرا وأخذتها بعين الاعتبار ووضعتها في محلها maka tidak ada uh, keleluasan bagiku atau tidak ada jalan bagiku nah, setelah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai ihsan dan taufiknya kecuali saya persembahkan rasa terima kasih saya dan pengakuan atas uh, naam bimbingan dan arahan kepada syekhku guru saya ma'ali syekh al-allamah dr. Saleh bin Fauzan al-Fauzan dan demikian pula syekh al-allamah dr. Rabi' bin Hadil Madkhali atas murojaah mereka, atas koreksi mereka, wa ibda ilmula mulahadhat dan mereka menunjukkan kepada saya beberapa al-mulahadhat, beberapa poin-poin kritikan yang ada pada risalah ini setelah beliau setelah beliau berdua mengoreksinya. Walatistafattu minha kathira dan saya pun mengambil manfaat, mengambil faedah yang sangat banyak dari poin-poin masukan beliau-beliaunya. Wa akhadtuha bi'ainil i'tibar dan saya pun mengambilnya dengan penuh penghargaan dan rasa terima kasih kepada beliau berdua. Wa wada'tuha fi mahalliha dan aku tempatkan kritikan dan masukan tersebut pada tempat yang semestinya. Fajazahumullahu khaira. Semoga Allah Jalla wa Ala melimpahkan balasan kebaikan kepada mereka semuanya. Wa barakallahu fi hayatihim dan semoga Allah memberikan barakah pada kehidupan mereka وجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Amin اللهم amin. Dan semoga Allah Jalla wa ala mengumpulkan kita semua dan beliau-beliaunya Naam di Jannah Firdaus yang tertinggi bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa dan sungguh mereka adalah sebaik-baik teman duduk. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, bers, uh, penulis yaitu Syekh Abdullah bin Salfiq, Dr. Abdullah bin uh, Abdullah bin Salfiq Al-Qasimi Al-Dhafiri hafizahullah taala meng mengakhiri mukaddimah beliau. Beliau menyatakan wa katabahu Abdullah bin Salfiq Al-Qasimi Al-Dhafiri Al-Dhafiri Naam muhafadz Hafrul batin Naam ditulis di uh, wilayah atau di provinsi Hafrul Baltin di Saudi bagian utara dekat perbatasan dengan Kuwait. Nah, fi thalith min syahrillahil Muharram, tanggal 3 dari bulan Muharram li'am alf min hijratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ditulis pada tahun atau tanggal 3 bulan Muharram tahun 1433 Hijriah. Nah, 1433 Hijriah. Jadi paling tidaknya sudah kurang lebih ditulis atau selesai ditulis eh, mukaddimah ini atau kita kitab ini kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu. Sekarang 1445. Jadi kurang lebih sekitar apa? 12 tahun lebih yang lalu. Taib. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita memasuki pasal yang pertama setelah kita selesai membaca mukaddimah dari karya tulis ini. Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala juga mengawali pasal pertama dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Al-Faslul Awal Nash'atul Manhaj As-Salafi Nah, awal mula kemunculan atau terbentuknya manhaj as-salafi dari mana berasal kata beliau hafizahullah taala innal manhaj as-salafi huwa imtidadun Lisabiril anbiya'i wal mursalin alaihimus salamu منذ أن أمر الله الجن والإنس بعبادته Manhaj salafi sesungguhnya manhaj tersebut merupakan imtidad kelanjut kelanjutan atau kepanjangan dari jalannya para nabi. Jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Sejak kapan? Mundu an amarallah jinna wal insa bi'ibadatih. Yaitu semenjak Allah perintahkan bangsa jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Sehingga manhajus salaf adalah manhaj yang sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, sejak kapan? Sejak Allah perintahkan. Sejak Allah beri beban kewajiban. Jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sejak zamannya Nabi pertama dahulu. Ketika manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang manhajus salaf adalah manhajnya para nabi, manhajnya para rasul. Sehingga kalau ditanya siapa salafi, siapa pemimpinnya, jawabannya ya para nabi dan para rasul. Ala ra'sihim nabiyuna Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah. Dan sudah ada sejak apa? Sejak dahulu, semenjak manusia ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla begitu begitu juga jin untuk beribadah kepadanya. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur dalam surat Al-Mulk ayat kedua yaitu Allah Allah lah alladhi khalaqal mauta yang telah menciptakan al-maut, menciptakan kematian wal hayah, menciptakan kehidupan liya beluakum, agar Allah atau tujuannya supaya Allah menguji kalian ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian ini yang ahsanu amala? Bukan aktsaru amala, tapi siapa yang ahsanu amala? yang terbaik amalannya, bukan yang terbanyak, tetapi yang terbaik. Wahwal Azizul Ghafur, dialah Allah dat yang Maha Aziz dan Maha Ghafur, Maha Pengampun. Nah, jadi semenjak apa? Semenjak dahulu. Ya, semenjak Allah Jalla wa ala menetapkan beban kewajiban ibadah kepada jin dan manusia. Barakallahu fikum. Ini manhaj salaf sejak dahulu. Kemudian fa innallaha ta'ala khalaqa Adam wa zaujahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam dan juga pendamping hidupnya Hawa. Wa aujadahuma fil jannah dan menciptakan keduanya menempatkan keduanya di dalam jannah. Wa awsahuma ikhtibaran ibtilaan bi'adamil akli min syajaratin fil jannah dan Allah Jalla wa'ala memberikan wasiat kepada keduanya, kepada Abuna Adam wa Ummuna Hawa. Ya. Memberikan wasiat kepada beliau berdua sebagai bentuk ikhtibaran btilaan. Sebagai bentuk ujian dan cobaan untuk tidak memakan buah dari pohon di dalam jannah pohon sajaratul khuld. Nah, وَحَذَّرُهُمَا مِنْ min الشَّيْطَانِ dan Allah Subhanahu wa taala pula juga telah melarang keduanya untuk mentaati dan mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Walakinna syaitani azallahuma. Namun bitakdirillahi subhanahu wa ta'ala dengan takdir dari Allah tabaraka wa ta'ala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Allah Jalla wa'ala menghendaki syaitan berhasil menggelincirkan beliau berdua. Menggelincirkan Adam dan Hawa. Wadallahuma bihurur Dan menipu naam keduanya. Hatta akala minha. Sampai keduanya mengikuti bisikan syaitan untuk makan dari buah pohon khuldi tersebut Fakanatin natijatu an uhbita ilal arq. Maka hasil dari keduanya akibat yang harus ditanggung oleh beliau berdua karena mengikuti bisikan syaitan dan lupa tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak makan dari pohon tersebut. Apa natijanya? Apa hasilnya? An uhbita ilal ardh keduanya diturunkan ke muka bumi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya Adam uskun anta wa al jannah fakula min haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin." Wahai Adam, tinggallah kamu beserta istrimu di dalam al-jannah Fakula min haitsu syi'tuma. Silahkan kau makan dari buah manapun yang kalian berdua kehendaki. Wala taqraba hadhihi syajarah dan jangan sekali-kali engkau dekati pohon ini. Pohon yang telah Allah tunjuk. Allahu akbar, Allahu akbar. Fatakuna minadh zalimin sehingga engkau atau kalian berdua termasuk dari orang-orang yang zalim. Allahu akbar, Allahu akbar. Di Jember sudah masuk waktu Isya, maka oleh karenanya Eh, pasal pertama ini insya Allah akan kita lanjutkan barakallahu fikum pada pertemuan berikutnya biiznillahi taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan jika ada yang salah mohon kami diluruskan. Wa naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.